الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده سبحانه وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وعلى سائر عباده الصالحين الأخيار أما بعد إخواتي في الله قوم مسلمين رحمكم الله تعالى الحمد لله segala puji hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi rahmah yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum sebagai generasi yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan mewariskan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada generasi setelah mereka dan terus setiap generasi mewariskan ilmunya kepada generasi setelahnya sampai saat ini dan akan sampai insyaallah taala hari kiamat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dunia ini dan mengangkat ilmu dari dunia ini Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kaum muslimin dengan banyak kekhususan dan mendahulukan kaum muslimin atas lain mereka cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini sebagai khair ummatin ukhrijat lin nas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 110 Allah berfirman kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah Pernyataan yang tegas bahwa umat Islam adalah sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan, yang Allah munculkan pada manusia. Yang beramar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Islam sebagai syahid, sebagai saksi di hari kiamat nanti atas umat-umat yang lainnya. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata, umat yang terbaik yang adil agar menjadi saksi atas manusia seluruhnya dan menjadikan Rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai saksi sebagai saksi atas kalian sehingga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini nikmat yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin dan umat Islam Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hidayahnya kepada sebagian kaum muslimin untuk tegak di atas kebenaran dan untuk berdakwah kepada manusia mengajak mereka untuk berjalan di jalan yang lurus jalan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Fatihah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang kemudian ditafsirkan al ayat yang lainnya mayyuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin salihin wa hasuna ulaika Bahwa jalannya orang yang Allah berikan nikmat adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Menunjukkan bahwasanya as-siratal mustaqim adalah jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Dan tidak ada yang kelima dalam hal ini. Dan keempat golongan ini Allah berikan petunjuk untuk memiliki ilmu yang manfaat. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan amal yang saleh. Demikianlah mereka membangun ajarannya di atas ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mengagungkan Al-Qur'an dan sunnah melebihi umat lainnya, melebihi kaum muslimin lainnya karena mereka senantiasa hidup dengan Al-Qur'an dan sunnah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka mengerti isi kandungan Al-Qur'an sehingga mencintainya dan mengerti dengan kandungan sunnah sunnah Rasulullah sehingga mencintainya dan kemudian timbul pengagungan di hati mereka kepada Al-Qur'an dan sunnah ini. Demikianlah didapatkan mereka patuh tunduk kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian umat yang menolak atau enggan untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya mereka tidak mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sukhr Ad-Dausi Rasulullah pernah bersabda kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba qalu ya Rasulullah wa may ya'ba qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Petunjuk yang jelas dari Nabi Muhammad SAW bahwa ada sebagian umat Islam yang tidak mau taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga? Kata beliau, yang mentaati aku masuk surga dan yang tidak mentaati aku maka telah enggan masuk surga. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnahnya sebagai satu-satunya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Muhammad bin Muslim bin Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri seorang imam yang kata Imam Ibn Hajar dalam kitanya Taqrib muttafaqun ala imamatihi sepakat akan keimamannya dan beliau adalah guru daripada Imam Malik bin Anas dan juga Imam Sufyan Ibnu Uyainah Al-Hilali dan yang lain-lainnya. Beliau mengatakan sebagaimana dibawakan Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisam bis najah dulu orang yang telah lalu dari ulama-ulama kami. Beliau ini seorang tabi'in. Berarti bila mengungkapkan ulama-ulama kami yang telah lalu maka menyangkut sahabat radhiyallahu taala anhum atau para kibar tabi'in, guru-guru beliau yang diambil ilmu agama tersebut. Mengatakan Al-i'tisamu bisunnati najah Berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 40 ayat. menunjukkan akan pentingnya mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muridnya Imam Az-Zuhri, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, imam dari Hijrah imam kota Madinah di zamannya dan imam Madhab Malikiyah mengatakan as-sunnatu safinatun nuh man raqibaha naja wa man tarakaha ghariqa as-sunnah adalah perahu Nabi Nuh Siapa yang mengendarainya, siapa yang menaikinya maka selamat dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam. Demikianlah fahami Imam Malik rahimahullah taala. Karena memang tidak ada sarana yang bisa membuat kita selamat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu kaum Nabi Nuh tidak akan selamat dari banjir yang menggenangi seluruh dunia sampai gunung-gunung pun ditenggelamkan dengan air kecuali dengan menaiki perahu Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, muncullah istilah ahlu sunnati wal jamaah untuk menggambarkan, mengungkapkan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Imam Al-Alikai menjelaskan tentang ahlu sunnah Kata beliau as-sunnah bila digunakan dengan demikian saja mencakup Al-Qur'an. Karena Aisyah menjelaskan dengan sangat gamblang dalam ungkapan beliau kana khuluquhul Qur'an. Ketika ditanya oleh Masruq seorang tabi'in ma khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menjawab, Khulukuhu Quran. Akhlak dia adalah Al-Quran. Sehingga dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengamalkan dan mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maudhu atau tema kita hari ini insyaallah taala adalah mengenai rahmatnya ahlu sunnah kepada selainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Dijelaskan tadi bahwasanya aktisom sunnah najah. dan orang yang tidak mau tahu dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan binasa, tidak akan rugi. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah a'lamun nasi bil Orang yang paling benar, orang yang paling faham dengan kebenaran maka orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah a'lamun nasi bil haq juga. Dan ternyata a'lamun nasi bil haq adalah arhamun nasi bil khalq. Orang yang paling faham kebenaran adalah orang yang paling rahmat kepada makhluknya. Demikian kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sepakat seluruh manusia, baik kawan, lawan, pengikut ataupun musuh mengatakan bahwa orang yang paling mengenal kebenaran Islam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana besarnya rahmat sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, kepada umat ini. Dan sayangnya beliau kepada umat manusia secara umum. Saya bawakan berapa mukif, berapa sikap Nabi yang menunjukkan rahmat beliau kepada manusia dan kepada kaum muslimin. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya dan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ketika para sahabat berdebat tentang qadar sehingga tinggi suara mereka maka Rasulullah keluar dari rumahnya dalam keadaan sangat marah dengan wajah yang memerah dan mengatakan mahlan ya kaum, bihad ahlakatil umam min qablikum perlahan wahai kaum dengan sebab inilah binasa umat-umat sebelum kalian lihat bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia mengerti bahwa sahabat akan berbuat perbuatan yang bisa menghancurkan mereka Nabi marah dan mengatakan perlahan wahai kaum dengan inilah umat-umat sebelum kalian akan binasa ikhtilafihim ala anbiya'ihim wa darbihimul kutuba ba'daha ba'din dengan mereka menyisih para nabi dan mengadu sebagian kitab dengan kitab yang lainnya. Mengadu dalil dengan dalil yang lainnya. Dan mengatakan innal qur'ana lam yanzil yukadzibu ba'duhu ba'dhan. Al-Qur'an tidak diturunkan untuk sebagiannya mendustakan sebagian lainnya. Wa innama nazala yusaddiqu ba'duhu ba'dhan. Dan Al-Qur'an hanya turun untuk sebagiannya membenarkan sebagian lainnya. Pernyataan tandas. Larangan untuk mengadu ayat Al-Quran dengan ayat yang lainnya. Karena Al-Quran tidak ada yang kontradiksi. Tidak ada yang berlawanan dan pertentangan. Semuanya saling mendukung. Dan saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Maka kata beliau, fama araftum minhu fa'malu bihi. Apa yang kalian tahu dari Al-Qur'an amalkan. Wama jahiltum minhu apa yang kalian tidak tahu, yang kalian tidak mengerti dari Al-Qur'an faradduhu ila alimihi. Kembalikan kepada alimnya. Kepada ulama, kepada orang yang alim di bidang tersebut. Demikianlah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia tidak ingin umat Islam ini hancur sebagaimana hancurnya umat-umat yang terdahulu. Sikap yang kedua disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bain amrayn illa akhadha aysarahuma fa fi riwayatin ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها tidaklah Rasulullah diberikan dua pilihan kecuali mengambil yang paling mudah dari keduanya atau memilih yang paling mudah dari keduanya selama bukan dosa. Demikianlah seharusnya orang dai berusaha untuk memilihkan kepada umatnya yang paling mudah selama tidak berbuat dosa. Dan bila itu dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dendam, tidak membalas kepada orang lain karena kepentingan pribadinya. Beliau hanya akan membalas bila kesucian Allah, bila syariat Allah dilanggar oleh manusia. Sehingga beliau membalas menghukum lillahi taala dengan sebab syariat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana rahmatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua, kepada umatnya, memilihkan yang mudah-mudah selama tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga, lihat kembali sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada selain kaum muslimin. Ketika satu hari istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau dengan mengatakan ya Rasulullah hal ata alayka yaumun kan ashadda min yaumi Uhud wahai Rasulullah apakah engkau pernah mengalami di satu hari yang lebih dahsyat, yang lebih berat daripada perang Uhud. Dalam perang Uhud Rasulullah mendapatkan musibah yang besar. Pertama beliau luka. Yang ketiga ada 70 sahabat beliau meninggal dunia dan paman beliau tercinta Hamzah bin Abdul Muttalib terbunuh dengan sangat mengenaskan. Dengan belah dadanya dan hilang jantungnya. Maka beliau menjawab pertanyaan Aisyah ini dengan jawaban, "Laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadd ma laqitu minhum yaum al-aqabah." Sungguh aku telah mendapatkan itu dari kaum kamu wahai Aisyah. Dan itu yang paling dahsyat, yang paling berat adalah yang aku temui dari mereka di hari Aqabah. Id aradtu nafsi ala ibni abdi ya lail ibni abi kalal falam yujibni illa ma aradtu. Ketika aku menawarkan diriku kepada suku Saqib anak turunan Ibnu Abdi Yalail Ibni Abi Galal dan mereka nggak menerimanya nggak menerimanya dikisah oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya cuman salatnya dhaif ya. kisah bagaimana Rasulullah SAW ini menderita diejek dihina dilempari oleh mereka dengan batu ketika beliau menawarkan Islam kepada kaum tersebut Ya kata beliau, "Fantalaqtu ana mahmumun ala wajhi." Aku pergi dalam keadaan aku sangat berduka sekali. Falam astafiq illa biqarni tha'alith. Dan beliau tidak sadar. Berjalan tanpa sadar. Dan tidak aku sadar kecuali sudah di qarni tha'alib dari Taif beliau berjalan tanpa sadar. Karena demikian dukanya, demikian sedihnya. Baru sadar sudah ada di bandi Qarn Sa'alib. Farafa'tu ra'si. Lalu aku mengangkat wajahku. Faida ana bisa habatin qad adallatni dan ternyata ada awan yang menaungiku Fanadhartu faida fiha Jibril. Aku melihat pada awan tersebut dan ternyata ada padanya Jibril alaihi salam. Fanadani lalu manggil aku. Faqala inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Sungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaum kamu pada kamu dan apa yang mereka tolak atas kamu. Waqad ba'atha ilaika malakal jibal dan Allah telah mengutus malaikat gunung, malaikat gunung, malaikat penunggu gunung. Litakmurahu untuk kamu perintahkan ia bima syi'ta dengan apa yang kamu kehendaki. Qala fanadani malakul jibal. Lalu malaikat gunung memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam alayya dan mengucapkan salam kepada beliau. Tsumaqal dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Inna Allah qad sami'a qawla qaumika lak wa ana malakul jibal." Allah telah mendengar perkataan kaum kamu kepada kamu dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani wa qad ba'athani ilaika litamurani bi amrika fama syi'ta. Dan Allah mengusahaku kepada kamu agar kamu perintahkan aku untuk mengerjakan perintah kamu yang kamu sukai. Dikasih apa? Kebebasan untuk minta apapun juga akan diamak oleh malaikat gunung ini. In syi'ta kalau kamu mau an utabbiq alaihimul akhsyabain saya akan eh, bahasa kita ya kita angkat gunungnya kemudian apa ditumpahkan kepada kaum tersebut Akhbasain adalah gunung yang ada di Mekah ke arah Taif. Jadi ya, kalau Bapak ke Mekah, ada dua gunung di sana namanya Jabal Abi Qabis yang sekarang jadi istana Raja di dekat apa? Safa dan Marwa dan ada namanya Jabal Akhshabain. Cukup besar. Kalau ditumpahkan pada kaum Taif habis semua. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal arju ayukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu la yusyriku bihi syai'a muttafaqun alaih akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun Beliau menjawab dengan sangat hebat yang tidak bisa muncul kecuali seorang nabi yang penuh dengan rahmat kepada manusia. Kata beliau, saya berharap Allah mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan mereka orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Lihatlah wahai kaum muslimin rahimakumullah taala. Lihatlah bagaimana rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Sampai-sampai disakiti dengan sakit yang demikian hebatnya. Diganggu, disiksa, dicemooh demikian hebatnya ketika ia mampu untuk menghancurkan kaum tersebut malah memaafkannya dan memohon kepada Allah untuk diberikan petunjuk kepada anak-anak mereka agar ada yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Rahmat yang agung, yang besar dari Nabi Rahmah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga salaful ummah. Orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat mengenal kebenaran. Sehingga menjadi orang yang paling mengerti kebenaran di zaman mereka dan mereka adalah orang yang paling rahmat kepada makhluknya. Saya bawakan pada malam ini tiga contoh saja. Semoga bisa memberi gambaran bagaimana rahmatnya ahlu sunnah kepada manusia. Ada tiga tokoh yang kita sampaikan. Pertama adalah Abu Umam al-Bahili, sahabat Nabi yang mulia. Yang kedua adalah Imam Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hambal rahimahullahu taala. Dan yang ketiga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dalam rangka untuk menjelaskan dan menggambarkan bagaimana rahmatnya ahli sunnah kepada orang lain. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Radd Adal bakri beliau mengatakan wa immatus sunnati wal jamaati wa ahlul ilmi wal imani fihimul ilmu wal adlu war rahmat. para imam-imam ahlu sunnah dan para ahli ilmi dan iman memiliki pertama ilmu yang kedua sikap adil Yang ketiga sifat rahmah Inilah ciri khasnya Ahlu sunnah wal jamaah Punya ilmu Sikapnya adil Dan punya sifat rahmah Sehingga kata beliau Faya'lamunal haqqal ladhi yakununa bihi Muwafiqina lissunnati Salimina minal bid'ati dengan ilmu mereka mengetahui kebenaran yang membuat mereka sesuai dengan sunnah dan selamat dari kebid'ahan. Wa ya'diluna 'ala man kharaja minha walau zalamahum. Dengan sikap adil mereka berbuat adil kepada semua orang yang menisihi mereka walaupun mendolimi mereka. Kama qala ta'ala kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qisti ولا la yajrimannakum syana'an qawmin على ألا alla ta'dilu i'dilu huwa Yang ketiga dengan rahmatnya yarhamunal khalqa merahmati makhluk fayuriduna lahumul khaira wal huda wal ilma sehingga mereka ini menginginkan untuk makhluk, untuk manusia kebaikan, petunjuk dan ilmu. Wala yaksuduna syarr lahum ibtida'an dan tidak punya niat, tidak punya tujuan berbuat buruk kepada manusia secara langsung. Bal idza aqabuhum bahkan kalau mereka menghukum manusia. Wabayyanu bayyanu dan menjelaskan kesalahan mereka, wajahlahum kebodohan mereka, wadulmahum dan kezaliman mereka. Karena qasduhum bidzalika bayanul haqqi wa rahmatul khalqi. Maka tujuan mereka adalah menjelaskan kebenaran dan menyayangi makhluk, menyayangi manusia wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan tujuan mereka adalah beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yakuna ad-dinul kulluhu lillah wa an takuna kalimatullahil ulya. Allah Akbar. Demikian hebatnya ungkapan ini menunjukkan bahwa mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya orang yang pintar ilmunya, bukan hanya mampu bersikap adil, namun juga mampu memiliki rasa sayang, rasa rahmat kepada manusia. Inilah tiga sifat yang dimiliki oleh para ulama ahlu sunnati wal jamaah sepanjang masa. Lihatlah contoh yang akan saya sampaikan dalam kajian kita pada malam ini. Semoga bisa memberikan satu gambaran yang jelas bagaimana rahmatnya ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama Al Imam Abu Abu Umam Al Bahili radhiyallahu taala anhu. Seorang yang terkenal di zaman sahabat Nabi lantang menyuarakan kebenaran dan sangat sayang pada makhluknya. Sehingga Imam Ash-Shatibi dalam kitabnya Al-I'tisam mengisahkan kisah beliau dari tabi'in Abu Ghalib yang mengatakan bahwa Abu Umam Al-Bahili lewat di negeri Syam di Damaskus dan melihat sab'ina ra'san minal khawarij dan melihat tujuh kepala, tujuh puluh kepala dari orang-orang khawarij. Dahulu ikhwan filah kaum khawarij hukumannya apa? Pancung. Ya. Ketika dibawakan 70 pemimpin tokoh khawarij ke negeri Syam, ke Damaskus, maka ada hukuman pancung kepada 70 orang tersebut. Waqad juzzat ru'usuhum. Kepala mereka telah terpisah dari tubuh mereka. Wa nusibat ala darji jumas. tampakkan karena pancung biasanya diperlihatkan kepada masyarakat sampai hari ini. Hukuman pancung itu dilaksanakan di lapangan agar dilihat oleh khalayak ramai. Faqala Berkata Abu Mamah ini Subhanallah Ma yasna'u syaitan bibani Adam Alangkah hebatnya perbuatan syaitan kepada Bani Adam. Lihat, beliau pertama kali tidak mencela khawaridnya. Mencela siapa? Syaitan. Yang berhasil menggoda dan menyeret kaum muslimin memiliki pemikiran yang rusak seperti itu. Dan ikhwatifillah tidak ada orang yang lebih kejam telah membunuh melebihi kaum Khawarij. Dahulu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang Khawarij membunuh Abdullah bin Khabab bin Iras dan membunuh istrinya dan membedah perut istrinya yang sedang hamil dan membunuh bayi yang di dalam kandungannya dengan pedang-pedang mereka. Sangat kejam dan sampai hari ini. Tidak ada yang saya lihat berani menyembelih manusia seperti menyembelih kambing kecuali siapa? Mereka. Yang anak-anak mereka mampu mengangkat kepala manusia tanpa tubuhnya dengan tersenyum dan bangga tapi eh, kita sambung ya pada Isya insya Allah kita masih punya tiga contoh mudah-mudahan bisa menggambarkan tentang rahmatnya ahlu sunnati wal jamaah. Salam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallam Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin wal muslimat rahimakumullahu taala kita lanjutkan kisah Abu Umam Al-Bahili yang disampaikan oleh Imam ash shatibi rahimahullahu taala setelah mengucapkan pernyataan ma yasna'u syaitan di bani Adam beliau mengatakan kilabu jahannam كلاب جهنم شر qatla تحت ذل السماء ثلاث مرات. mengucapkan kilabu jahannam anjingnya neraka jahannam anjingnya neraka jahannam seburuk-buruknya yang terbunuh di bawah langit sebanyak tiga kali khairu qatla man qataluh tuba liman qatalahum aw qataluh sebaik-baik yang terbunuh adalah orang yang mereka bunuh beruntunglah orang yang merangi mereka beruntunglah orang yang membunuh mereka atau terbunuh oleh mereka Summal tafata ilayya kemudian beliau berpaling kepada Abu Ghalib. Faqala dia mengatakan ya Abu Ghalib wahai Abu Ghalib innaka bi ardin hum biha kathirun, Wahai Abu Ghalib kamu itu tinggal di tempat yang banyak mereka di sana. Allah minhum. Semoga Allah melindungi kamu dari mereka. Qultu Abu Ghalib berkata, Ra'aituka bakaita hina ra'aitahum. Qala bakaitu rahmatan hina ra'aituhum kanu min ahli Islam. Kata Abu Ghalib, aku melihat engkau wahai Abu Umamah menangis ketika melihat mereka. Maka beliau menjawab, aku menangis sebagai rahmat. Ketika melihat mereka dahulu termasuk kaum muslimin. Dan bagaimana kita lihat Abu Umum al-Bahiri menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang orang Khawarij ini yang Nabi mengatakan hum kilabu jahannam. Sehingga ketika ditanya Abu Umamah min kibali kataqul aw shayun sami'tahu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam Beliau menjawab sami'tu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak segan untuk menyampaikan kebenaran. Namun juga memiliki rahmat yang besar kepada orang yang menyimpang dari manhaj ahlu sunnati wal jamaah. Demikianlah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya. Dan sahabat memahami hal ini dari Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bahwa rahmat itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam diri mereka menghadapi semua umat manusia yang ada. Contoh yang kedua adalah Al-Imam Ahmad Ibni Muhammad Ibni Hanbal Asy-Syaibani yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasab beliau di Nizar. Dari kabilah Syaiban. yang dijuluki oleh para ulama sebagai imamu ahli sunnati fi zamani. Imamnya apa? Ahli sunnah zaman beliau. Adalah seorang ulama yang tidak takut berbicara kebenaran. Sehingga ketika ada fitnah khalqil Quran di mana makmun yang menjadi khalifah ketika itu terbina oleh para pembina dari kaum Mu'tazilah di antaranya Ibn Abi Duat dan akhirnya menganggap bahwasanya keyakinan Al-Quran adalah makhluk sesuatu yang benar. Taklid kepada guru beliau. Dan menjadikannya sebagai undang-undang negara. Yang tidak setuju, tidak mau mengakui akan disiksa. Dan sudah banyak para ulama meninggal akibat siksaan makmun ini. Sebagiannya akhirnya terpaksa mengakuinya dengan hati mengingkar itu semuanya. Dan beliau Imam ya bin Hanbal dengan segala keyakinan dan keteguhannya mengucapkan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Dan sabar atas semua musibah yang menimpanya dari siksaan dari gangguan, dari fitnah. Di penjara bertahun-tahun. Disiksa berhari-hari agar mengucapkan kata setuju dengan keyakinan yang dipahami oleh Khalifah Ma'mun ketika itu. Kemudian Ma'mun pun meninggal dunia, wafat. Ganti oleh Mu'tasim. Dan itu pun sesama. Sikap Mu'tasim pun demikian. Menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal agar mengakui akidah yang ia yakini tersebut Al-Qur'an adalah makhluk. Meninggallah Mu'tasim diganti oleh khalifah al-wathiq pun sama disiksa ya. agar mau mengikuti keinginan khalifah ketika itu dan beliau bersabar dan bersabar dan bersabar tidak mengeluh tidak juga mengalah bertahan dengan keyakinan ahli sunnati wal jamaah Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Sehingga satu hari masuklah salah seorang tokoh Mu'tazilah kepada beliau dan mengatakan Ya Aba Abdullah alaika rijal walaka sibyan wa anta ma'dzurun Wahai Abin Hambal Abu Abdullah Kenapa bertahan Kau punya rijal, kau punya anak-anak, dan kau ma'zur. Kenapa tidak mau mengucapkan iya? Maka beliau menjawab, "In kana hadha aqluk faqad istarahtu." Kalau demikian akal kamu. Dan aku mengikuti kamu, aku telah istirahat dahulu dahulu kala. Dibawakan ini kisahnya oleh Imam Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asyariyah Menunjukkan bagaimana teguhnya Imam Ahmad ibni Hanbal. Sehingga Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar Al-Alam Nubala menyampaikan satu komentar ketika mengisahkan tentang pujian Imam Ahmad ibni Hanbal ini dengan mengatakan as-sad'u bil haqqi azim mempertahankan menampakkan kebenaran adalah perkara besar yahtaj ila quwwatin wa ikhlas membutuhkan kekuatan dan keikhlasan fal mukhlisu bila quwwatin ya'jazu anil qiyami bihi Orang yang ikhlas tanpa kekuatan tidak mampu melaksanakannya. Wal qawiyyu bila ikhlas yakhdhal. Orang yang kuat tanpa ikhlas akan rugi, akan menyesal. Faman qama bihima kamilan fahuwa siddiqun. Barang siapa yang melaksanakan menegakkan kebenaran dengan ikhlas dan kekuatan secara sempurna maka dialah siddiq waman da'ufa dan siapa yang lemah fala aqallu minat ta'allumi wal inkar bil qalbi maka paling tidak merasa sakit dan mengingkari dengan hatinya menunjukkan bahwa beliau mengomentari mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal Allah berikan kekuatan untuk kokoh mempertahankan keyakinannya dan juga keikhlasan yang besar yang beliau miliki. Walaupun beliau mendapatkan demikian banyaknya gangguan, demikian banyak siksaan daripada khalifah yang ada itu, namun beliau tetap mengatakan kullu man dzakarani fi hillin illa mubtadi' semua yang nyakiti aku aku maafkan kecuali mubtadi' lihat bagaimana beliau memaafkan orang yang menyakiti hatinya menyakiti tubuhnya namun tidak memaafkan orang yang berbuat bid'ah dalam agama. Waqad ja'altu Aba Ishaq dan aku telah jadikan Abu Ishaq nama kunyahnya Al-Mu'tasim fi hillin aku maafkan Al-Mu'tasim Kenapa? Wa ra'aitu Allah Ta'ala yaqul wal ya'fu wal yasfahu Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Beliau ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maafkanlah. Dan jangan balaslah. Sesungguhnya apakah engkau mau Allah ampuni untuk kalian? An-Nur ayat 22. Yang kata beliau lagi, wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar bil Affi fi qisatil misbah. Dan Nabi merintahkan Abu Bakar untuk mengampuni pada kisahnya Mistah. Mistah ini adalah masih keluarganya Abu Bakar yang Abu Bakar berikan pada dia makanan e, bantuan setiap harinya. Dan ikut serta menyebarkan fitnah ifik atas Aisyah radhiyallahu taala Waqal dan mengatakan Al-afu afdalu Memaafkan lebih utama Wa ma yang fa'uka ayyu'adzaba akhukal muslim fi sabilik Apa manfaat bagi kamu Saudara kamu yang muslim Diadab Dengan sebab kamu Menunjukkan bahwa Ahmad bin Hanbal memiliki rahmat yang agung Yang besar Kepada Orang-orang yang berbuat salah kepada beliau kecuali mereka yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan ahlul bid'ah ataupun mubtadi. Lihatlah wahai saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana beliau memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya tanpa harus minta maaf kepada beliau kecuali mereka yang merusak agama ini itu yang beliau tidak bisa maafkan bukankah itu sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika Isa menyatakan tidaklah nabi diberikan dua pilihan kecuali mengambil yang termudah. Selama belum selama tidak dosa. Dan bila dosa maka diabadun nasi minhu. Wa ma yantaqimu Rasulullah SAW di nafsihi. Nabi tidak membalas, tidak mendendam karena masalah apa? pribadinya. Kecuali apa? Kalau sampai syariat Allah dilanggar dan dirusak oleh orang lain. Sedangkan kita subhanallah tersinggung sedikit susah ma ma Bahkan kata memaafkan lisannya hatinya tidak bisa memaafkan. Ngomongnya saya maafkan tapi tidak mau salam kepada orang yang pernah menyakitinya tersebut. Mana dengan kisahnya Imam bin Hanbal? Mana dengan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah memperdulikan kehormatannya, dirinya disakiti kecuali bila sampai pada masalah merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana rahmatnya ahlu sunnah wal jamaah sehingga apabila ahlu sunnah adalah orang yang paling besar rahmatnya karena ia korbankan emosi pribadinya memaafkan orang yang menyakiti hatinya menyakiti pribadinya selama tidak merusak agama dan merusak syariat Allah Subhanahu wa taala Dan kisah yang ketiga yang terakhir. Kisah Syekhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Itu Taimiyah rahimahullah taala. Seorang ulama yang membeberkan, menjelaskan, memaparkan akidah ahli sunnati wal jamaah dan berjihad dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan tubuhnya, dengan senjata dalam memerangi orang-orang kafir, memerangi ahli bid'ah dan orang-orang yang menyimpang dari agama ini. Semua dalam rangka untuk menjelaskan kebenaran dan dalam rangka untuk memberikan rahmat kepada mereka. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala pernah mengisahkan dalam kitab Madadul Salikin satu kisah yang sangat menakjubkan yang harusnya kita tulis di hati kita tentang kisah guru beliau rahimahullahu taala kata beliau jitu yauman mubashiran lahu bimauti mauti akbari a'daihi wa ashaddihim adawatan wa'adan lahu satu hari aku menemui Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyampaikan berita gembira kematian musuh terbesar beliau musuh yang paling banyak memusuhi dan mengganggu beliau kira-kira kalau antum punya murid nyampaikan bahwa musuh antum yang paling besar musuh maut sekarang. Musuh apa? Maut. Musuh yang paling hebat mati. Kira-kira bahagia enggak? Bahagia enggak? Oh itu kalau sampai kita bisa buat petasan ya sama mercon mungkin apa? Nabuh mercon dan nyulut kembang api. Apa kata Demi rahimahullah ta'ala? Ibnu Qayyim mengatakan, "Fanaharani wa tanakkarali wastarja." Beliau marahi aku. Karena beliau Ibnu Qayyim menyampaikan dengan apa? Dengan muka berseri, seri, wahai guruku, mati si fulan, si fulan, si fulan. beliau marahi, beliau bentak dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukup demikian saja? Tidak. Thumma qama min fawri ila baiti alihi fa'azzahum. Kemudian bangkit langsung menuju rumah keluarganya musuh tersebut dan memberikan takziah kepada mereka. ikut sedih dan nyampaikan takziah kepada musuh yang paling banyak mengganggu dan nyakiti beliau. Dan tidak cukup cuma takziah dan mengatakan ini lakum makanahu. Saya ini sekarang hmm, seperti bapak kalian ketika hidup. Ah maksudnya ia siap untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tinggal mati oleh tokoh tersebut. Walayakum lakum amrun tahtajuna fihi ila musa'adatin illa was'attukum fihi. Dan tidak ada kalian punya satu perkara yang kalian butuhkan padanya bantuan kecuali akan bantu aku. Kecuali aku akan membantu kalian dalam hal ini. Kira-kira ikhwatifillah, adakah orang seperti zaman ini? Ketika musuhnya meninggal dunia, dia tidak bahagia, bahkan menemui keluarganya dan mengadakan apa yang kalian butuhkan, saya akan bantu untuk memenuhinya. akhirnya kata Nukayim, fasaru bihi. Akhirnya keluarga yang ditinggal mati itu bahagia dan mendoakan kebaikan bagi itu Taimiyah rahimahullah taala. Lihat bagaimana rahmatnya. Ahlu sunnah sampai-sampai kepada musuhnya pun masih memberikan rahmat kepada mereka. Kemudian penulis kitab Al-A'lamul Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah menyampaikan ketika Ibnu Taimiyah dalam keadaan sakit sakit yang membuat beliau wafat dakhal alaihi ahaduhum salah seorang musuh beliau menemui beliau fa'tadarlahu dan menyampaikan uzur wal tamasa minhu ayyuhallilahu dan memohon pada beliau untuk dihalalkan, untuk dimaafkan. Fa'ajabahu Syekh rahimahullahu taala bi anni qad ahlaltuka wa jami'a man adani wa huwa la ya'lam anni 'alal haqq Aku telah menghalalkan kamu, memaafkan kamu dan memaafkan semua orang yang musuhi aku. Dalam keadaan tidak mengetahui aku ada dalam kebenaran. Dan beliau juga menyampaikan, "Ini qad ahallaltu sultanal malik an-nasir min habsi iyaya." Aku sungguh telah memaafkan Sultan Malik Nasir penguasa ketika itu dari sebab memenjarakan aku. Dikaunihi fa'ala dhalika muqalidan ghairahu ma'azuran, walam yaf'alhu lihaddi nafsihi. Karena beliau sultan ini berbuat demikian karena taklid kepada selainnya dan ia punya uzur dan tidak berbuat karena kepentingan diri dia. Balamma balaghu mimma dhannahu haqqan min muballighi. Wallahu ya'lam annahu bi khilafihi. Bahkan mereka beliau mengerjakannya karena sampainya kepada beliau sesuatu yang beliau anggap benar dan Allah mengetahui bahwasanya itu tidak benar. Waqad ahlaltu kulla wahidin mimma kana baina bainahu illa man kana aduan lillahi wa rasulih. Aku maafkan setiap orang yang pernah berselisih, yang pun pernah punya masalah antara aku dengan dia, kecuali yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Lihatlah bagaimana akhlaknya beliau bagaimana besarnya rahmat beliau kepada orang lain yang tidak mengetahui kebenaran, yang rancu memahami kebenaran dan ikut-ikutan menyakiti beliau dalam kata tidak mengetahui kalau beliau dalam kebenaran. Oleh karena itu Ibnu Makhluf Qadil Malik ya di zaman itu memuji beliau dengan mengatakan ma ra'ayna misla Ibn Taimiyah haratna alaihi falam naqdir alaihi tidak pernah aku melihat seperti itu Taimiyah kami menghasut orang untuk menyakitinya dan kami tidak mampu wa qadir alaina dan ketika ia mampu mengalahkan kami fasaffaha anna wa hajajana anna beliau memaafkan kami dan mengalahkan kami ya ketika beliau Taimiyah menang di atas angin memaafkan lawan-lawannya disampaikan Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Ya Lihat ikhwati filah bagaimana rahmatnya al-sunnati wal jamaah. Dan kita masih jauh dari ini semuanya. Masih jauh dari ini semuanya. Kita mudah sakit hati. Kita susah maafkan orang lain. Kita sulit untuk bisa mencari uzur atas kesalahan orang lain terhadap kita. Ada yang mengatakan susah memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfir lakumullah. Demikianlah manhaj ahlu sunnati wal jamaah bersikap rahmat kepada semua manusia untuk menampakkan indahnya Islam, untuk menampakkan bagaimana luasnya rahmat Islam kepada semua orang. Dan cukuplah bila antum membaca bab taubah dari kitab Riyadus Salihin akan tahu bagaimana Islam merahmati dan mengampuni orang-orang yang berbuat salah orang-orang yang berdosa dan Allah menerima taubat mereka bila bertobat. Dan demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah memaafkan orang-orang yang menyakiti mereka apabila sumbernya di kebodohan dan ketidaktahuan mereka kepada kebenaran yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, marilah kita semua memperbaiki jiwa kita untuk kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang mencontoh Rasulullah SAW dalam memaafkan orang lain. Lihatlah beliau memaafkan Wahsy yang membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib ketika masuk Islam. Lihatlah kepada beliau memaafkan Hindun yang berusaha memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika masuk Islam. Lihatlah ketika beliau memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal. Anaknya Abu Jahal. Anaknya sama kayak bapaknya dalam memusuhi Islam ketika zaman jahiliyah yang masuk Islam dan yang memaafkan beliau. Memaafkan semua perbuatan Ikrimah bin Abi Jahal yang menyakiti hati beliau, menyakiti badan beliau karena beliau masuk ke dalam Islam dan Islam menghapus yang telah lalu. Marilah kita semakin banyak belajar dan belajar dan melihat kembali sejarah para ulama terdahulu sehingga akan muncul sifat rahmat dalam diri kita yang sangat dibutuhkan oleh kita di masa-masa seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat dan belajar benarnya semua dari Allah Subhanahu wa taala semata dan anugerahnya dan bila ada salah dari saya pribadi dan kita syaitan yang terkutuk semoga Allah memaafkan kita dan memaafkan kaum muslimin dari semua dosa yang mereka miliki amin ya rabbal alamin wa sallallahu muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh